Baik kita lanjutkan. Sebelum itu kita merujuk sedikit pembahasan yang telah kita ambil dari ataupun tentang al-awamil ad-dakhilah al mutada wal khabar. Amil-amil ini disebut dengan apa? An-nawasikh atau nawasikhul ibtida. Kenapa? Karena dia menghapus Hah? Eh, ya menghapus al-ibtida ataupun amil ibtida. Ya, kemudian dengan dihapusnya amil ini tentunya berubah hukum mubtada dan khabar. Ya. Ada berapa macam nawasikh? Ada tiga. Yang pertama yang merafakkan mubtada dan menasukkan khabar yaitu apa? Karena wahwatuha dan eh, wal huruf al musyabbah bil isan terus af'alul muqarrabah. Yang kedua apa? Iya, ma yansibul mubtada wa yarfa'ul khabar, yaitu apa? Inna wa akhwatuha dan la allati li nafsil jinsi. Yang terakhir, asalis. Ya. Ya, ma yansibul mubtada wal khabar jami'an wa huwa dhanna wa akhwatuha. kita kemarin telah membaca ataupun menjelaskan tentang makna-makna dari kana dan akhwatnya dan belum kita selesaikan. Kemarin baru kita ambil dua lafaz yaitu apa? Dua atau tiga? Dua ya. Kana dengan amsa. Apa makna kana atau kana menunjukkan kepada apa? Hah? Malladhi dalla atau dallat alaihi kana? eh, itisaful ismi bi khabariha fi zamanil madhi imma ma'al istimrar wa imma ma'al inqita' ya mensifati isim dengan khabar di waktu yang lampau ada kalanya ya dengan terus berlangsung pensifatan tersebut ada kalanya berhenti apa contohnya yang mustamir maka Allahu Ghafur rahima. Yang munqati' contohnya apa? Yang munqati' ikhlas. Yang munqati'. Kana Muhammadun aliman di sini muhtamil kalau ini. Iya, muhtamil. Bisa memungkinkan dua-duanya. Yang tidak ada kecuali apa menunjukkan kepada ini kita apa? Hal ata alam yakun syai'an madhkuru ataupun apa? Karena Muhammadun apa? Nah iman sekarang sudah bangun itu ya. Ya. Kemudian yang kedua sudah kita ambil pula itu amsa. Apa makna amsa? Ya, ki. Amsa. Eh. Tetapnya khobar bagi isim di waktu sore. Apa batasan waktu sore? Dimulai dari zawal sampai pertengahan malam. Kemudian asbaha. Asbaha menunjukkan tetapnya khobar bagi isim di waktu pagi. Batasan waktu pagi itu dimulai dari nisful lail, pertengahan malam, ila zawal hingga zawal. Ya. Waktu zuhur. Kemudian abha, Abdha menunjukkan kepada tetapnya khobar bagi isim di waktu duha. Batasannya adalah setelah ya, naiknya matahari setinggi tombak hingga zawal. Ya, batasannya mulai naiknya matahari hingga satu tombak hingga zawal. Kemudian bola. Bola menunjukkan tetapnya khobar bagi isim ya di waktu siang batasannya batasannya dhalla adalah dari terbitnya matahari hingga terbenamnya nah itu ada juga yang mengatakan bahwasanya batasannya dhalla itu dari mulai subuh hingga zawal Dan terkadang dhalla itu datang untuk menunjukkan adawam. Terus menerus. Ya, seperti dalam kalimat dhalla fulanun ya dhalla fulanun umrohu safihan. Jadilah si fulan sumur hidup safihan dalam keadaan bodoh. dhalla fulanun umrohu safihan jadilah si fulan terus menerus umur hidup dia bodoh itu dhalla <coughs> tasrifannya dhalla yadhillu dhalulan ya. kemudian bata bata menunjukkan tetapnya khobar bagi sifat eh, bagi isim di waktu malam tasrifannya bata yabitu wayabatu ada dua fi'il mudhari'nya bata yabitu dan yabatu masdarnya teh. enam fi'il ini dari kana kemudian apa amsa asbaha abha dhalla bata terkadang datang dengan makna sorok hmm terkadang datang dengan makna apa? Sorok. Kalau makna ya sorok maka tidak ada di situ kandungan waktu, tidak mengandungi waktu. Sorok maknanya. Sorok ada keterangan waktu enggak? Enggak ada sorok. Iya. Jadi tidak ada di situ kaitannya dengan waktu. Terkadang demikian. Contohnya, fakhanat habaan munbassa fakanat habaan munbassa maka jadilah dia gunung ya gunung itu habaan munbassa debu yang terhempaskan ya nggak ada ya, terangan waktu seperti asbah contohnya fausbahtum bi ni'mati ikhwana jadilah sama mana yang sirtum fausbahtum bi ni'matihi ikhwana dan jadilah kalian dengan sebab nikmat kepada Allah eh, dengan sebab nikmat Allah kepada kalian ikhwana bersaudara. Jadilah kalian bersaudara dengan sebab nikmat Allah. Di sana di sini tidak ada keterangan waktu subuh nggak ada. Makna yang sorok. Iya. Juga bola yang bermakna sorok yang bermakna sorok bola wajhuhu muswadda dhalla wajhuhu muswadda sara wajhuhu muswadda mana jadilah wajahnya menghitam ya Bataya bitu juga demikian terkadang bermakna soro. Contohnya abitu ka'annani ukwa bijamrin. Ucapan menyair. Abitu ka'annani ukwa bijamrin. Jadilah seolah-olah aku di panaskan dengan jamur, batu yang sangat panas nah, itu jadi enam fi'il tadi dari kana bersama teman-temannya itu memiliki makna-makna yang khusus tapi terkadang digunakan untuk makna apa so soro sama amalannya hanya pada maknanya tidak mengandungi waktu. Ini itu sering kali kita dapatkannya seperti ini. Ya. Kemudian Hmm. Wasani ya. Wasani sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Hah? Salis. Wasoro walaisa. Oh ya, belum ya. Ini yang belum ya. Wasara. Ya, kalau soro itu menunjukkan intiqal miha min sifatin ila sifah. Jadi soro menunjukkan intiqal miha min sifatin ila sifatin, menunjukkan perpindahan isimnya dari satu sifat, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Jadi soro menunjukkan kepada intiqal miha min sifatin ila sifah, perpindahan isimnya dari satu keadaan ya kepada keadaan yang lain. Contohnya sorozaidun Zaidun faqihan. sor Zaidun faqihan. Jadilah Zaid seorang yang faqih. Di sini ada al-intiqal. Zaid tadinya orang biasa. Hanya saja karena dia rajin, semangat belajar, maka jadilah dia seorang yang faqih. Ada perpindahan kan? Dari yang tadinya biasa menjadi faqih. sorozaidun Zaidun faqihan. Atau perpindahannya bukan dari satu sifat kepada sifat yang lain tapi dari satu hakikat kepada hakikat yang lain ya perpindahan isimnya dari satu hakikat kepada hakikat yang lain contohnya sorotinu khazafan, jadilah tanah itu tembikar ya tembikar apakah keramik ataupun uh, yang lainnya ya sorotinu khazafan di sini isimnya tin mengalami perpindahan dari satu hakikat, satu bentuk tadinya tanah menjadi apa? tembikar. Nah itu. Jadi perpindahan isim ya terkadang dari satu sifat kepada sifat yang lain contohnya soro dan faqihan terkadang dari satu hakikat kepada hakikat yang lain <clears throat> kemudian ya, soro ini menunjukkan kepada zamanil wujud zaman yang sekarang ada, tidak kepada zaman yang maldi <clears throat> Kemudian laisa. Ya laisa. Laisa ini fungsinya adalah dalatun ala nafil khobar anil ismi halan. Menunjukkan penafian khobar dari isim di waktu sekarang. Ya, jadi Laisa itu dalatun menunjukkan kepada penafian khobar dari isim di waktu sekarang. Seperti laisa zaidun iman. Dinafikan di sini apa? Khobarnya yaitu al-qiyam. Dari siapa? Zaid di waktu sekarang. Ya, laisa zaidun iman. Zaid sekarang tidak sekarang tidak sedang berdiri. bisa juga laisa menunjukkan waktu yang maudhi yang telah lampau ataupun mustakbal kalau ada korinahnya ada korinahnya ada petunjuk yang menunjukkan bahwasanya laisa di situ digunakan untuk yang maudhi ataupun mustakbal contoh ini ala yauma ya'tihim untuk apa kira-kira nih ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum ketahuilah bahwasanya di hari nanti ketika azab mendatangi mereka laisa masrufan anhum mereka tidak bisa ataupun azab tersebut tidak bisa dipalingkan dari mereka ini untuk kapan waktunya sekarang yang telah lampau atau yang akan datang Hah? apa yang akan datang karena ada korinahnya di situ ala yauma ketahuilah di hari yang azab datang menimpa mereka laisa masrufan anhum adab tersebut tidak bisa dipalingkan dari mereka nanti dari kiamat ya kan ada korinahnya atau korinahnya itu tambahkan di situ keterangan waktu yang lampau ya. Ya. kemudian nahu kata beliau al-musannif rahimahullah taala setelah beliau menyebutkan fiil-fiil yang merupakan akhwatu kana nahu yang dia beramal tanpa syarat ya ingin kita sedang kita membahas tentang apa akhwatu kana yang dia beramal tanpa syarat yaitu kana ansa asbaha adha dhalla bata sara laisa contohnya wa kana Allahu ghafurur rahima fasbahtum bi ni'mati ikhwana laisu sawa'a dhalla wajhuhu muswadda coba di Arab bersama-sama وكان الله غفورا رحيما يا ya kana atau kalau wawu hasbama qablaha tergantung sebelumnya ya kana fi'il madhi naqis tarfa al isma wa tansibul khabar Allahu lafzul jalal Allah ismu kana marfu' wa alamat rafi Dhamma zahiru ala akhirih. Bima ta'maluna bima jarun wa majrur alba alba harfu aljar ma isim mausul mabni ala sukun fi mahalli jarrin ya ta'malun eh wa Allah ghafurur <laughs> ya terus ghafuran khabar kana mansub alamat nasbihi al fathah dhahirun al akhir rahiman iya apa na'at ataupun sifat ya sifat li ghafur iya wa kana Allahu ghafurur rahima sifatul mansub mansub mitlu alamat nasbihi iya ataupun juga apa khabar kana yang kedua ya Khabar kana yang kedua. <clears throat> Kemudian asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. asbahtum bi ni'matihi ikhwana a'ribu. Ya asbaha fi'lun madhi naqis tarfa'u al-isma wa tansibul khabar. Ya. Terus atta ضمير متصل مبني على الضمة في محل رفع اسم أصبح ميم علامة الجمع بنعمته جار ومجرور الباء حرف الجار نعمة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظهر على آخره وهو مضاف الها ضمير متصل مبني على الكسرة في محل جر مضاف إليه الجار والمجرور متعلق ب بالفعل بأصبح يا إخوانا خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ليسوا سواء ليسوا سواء أعربوا يا رب ليسوا فعل وفاعل ليس فعل الماضي ناقص يا ترفع الاسم وتنسب الخبر الواو ضمير متصل مبني على as fi mahalli rafin ismu laisa. Al-alif lil fariqah sawa'an khobar laisa mansub wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahiru ala akhirih. Dhalla wajhuhu muswaddan. Dhalla Fi'il madhi naqis akhwati disebutkan ya. Kalau selain kana min akhwati kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar wajhuh ismu dhalla marfu alamatu raf'ihi الضمة أو الظاهر على آخره وهو مضاف الها ضمير متصل مبني على الضمة في محل جر مضاف إليه مسودا خبر ظل منصوب على نصبه تنصبه الفتحة al على آخره. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua dari akhwatu kana. Kalau bagian yang pertama telah dijelaskan yaitu apa? Yang dia beramal tanpa syarat. Adapun bagian yang kedua adalah ma ya'malu hadzal amala bi syarti an yataqaddamahu nafyun aw nahyun aw du'aun وهو أربعة وهو أربعة زال وفتئ وبرح وانفك نحو ولا يزالون مختلفين لن نبرح عليه عاكفين وقول الشاعر صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين Macam yang kedua adalah yang dia beramal tapi dengan syarat ya, yang beramal dengan syarat. Syaratnya adalah agar didahului oleh nafi. Ya, oleh nafi ataupun nahi larangan ataupun doa dan dia yang beramal dengan syarat tersebut ada empat fi'il zala fatia, bariha, dan infakka. Harus ya. Kalau misalkan kita dapat ya ada salah satu dari empat fiil ini beramal tanpa disebutkan sebelumnya nafi ataupun nahi ataupun doa, maka sebenarnya di situ ada yang mendahulunya nafi, yang dia mahdhuf. Seperti ucapannya siapa? Ikhwatu Yusuf ya. Qalu tallahi tafta'u Qalu tallahi tafta'u. Di situ tidak didahului sebelumnya oleh la lafzan, tapi takdirnya ada dibuang. Aslinya la tafta'u. Ya, la tafta'u karena memang itu merupakan syarat yang mesti ada pada empat fi'il ini. Didahului oleh nahi, nasi, istifham ataupun doa. Ya. Kemudian di sini dicontohkan wala yazaluna mukhtalifin. Wala yazaluna mukhtalifin. Illa man rahima rabbuk. Coba di Arab wala yazaluna wawu asmama qablaha. Atau di sini huruf ataf ya. Kemudian yazalun fi'lun mudhari'un marfu' iya. Litajarudihi minan nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi ya thubutun nun النون لأنه من الأفعال khamsah ya هي mutasarrif dari apa zala ya zala min akhwati kana tarfa'u al isma wa tansibu al khabar al waw dhamir mutasil mabni ala ala sukun fi mahall rafin ismu zala mukhtalifin khabar zalaman mansub alamatun nasbi al ya niyabah نيابة عن الفتحة لأنه جمع المذكر السالم لن نبرح عليه عاكفين لن حرف نصب ونفي واستقبال نبرح في المضارع منصوب بلن وعلى نصب علامة نصب الفتحة وهو من أخواتي كان ترفع الاسم وتنصب الخبر يا أين اسمها ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن عليه جار ومجرور متعلق بعاكفين عاكفين خبر ضرح ya. من منصوب وعلامة نصبه اليانيابة عن الفتحة لأنه يا لأنه جمع المذكر السالم Wa qawli syair sahi syammir wa la tazal zakiral mauti fanisyanuhu dalalun mubinu. Sahi aslinya sahibi ditarkhim di sini dibuang akhirnya. Wahai temanku syammir bersungguh-sungguhlah. Ya. cincinkan lengan bajumu. Sungguh-sungguh sungguh-sungguhlah wala tazal zakiral maut. Tandaknya kamu selalu ingat kematian. Fanisyanuhu dalalun mubinu karena melupakan kematian adalah kesesatan yang sangat nyata. Di sini syaitnya mana? Tazal. Mana isinya tazal? Bamir mustatir fihi wujuban takdiru anta. Zakira khabar tazal. Khabar zala mansubu alamatu nasbihi. Al-Fathah Al-Zahiru ala akhirih ya, Wahuwa mubaf dan seterusnya Ada yang mau ditanyakan? Ya nanti belum. Ya nanti ada pembahasannya sendiri. Ya. Apanya? Oh, tadi belum ya? Batasannya abha, <clears throat> ya. Dari naiknya matahari setinggi tombak waktu duha itu sampai zawal waktu zuhur min ba'd irtifa'i syamsi ke rumhin ila zawal أو يسمى اسمها tadi nanya i'rab فأما كان أخواتها فإنها ترفع المبتدا تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها mana di situ naibul fa'ilnya siapa yang tahu iya Fama kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul mubtada tashbihan bil fa'il. Oh, sama mana naibul fa'ilnya? Al mubtada. Ya, sama al mubtada. Dan mubtadanya dinamai dengan isimnya. Satu lagi contohnya wala zala munhalan bi qatru. Ya, semoga hujan ya terus menerus turun di halamanmu di sini doa laknya untuk doa ya al qatr i'rabnya ya la nafiyah zala fi'lun madin min akhwati kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar munhallan khabar zala muqaddam mansub alamat nasbihi al-fathah al zahir ala akhirih bi jar'aika jar majrur muta'alliq bi bunhallan al-qatru ismu zala muakhar marfu alamatu rafihi ad dhamma adh-dhahira ala akhirih ya cukup Gak ada yang bertanya lagi asbaha fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana iya enggak beramal iya enggak beramal bukan enggak beramal beramal maksudnya bukan bermakna tadi yang berisi waktu beramal sama maknanya sore ataupun maknanya asbahah di waktu sobah tetap beramal cuma tidak mengandungi makna waktu waktu pagi gitu waktu yang apa menyertai makna tersebut ataupun lafaz tersebut beramal tetap ya. ya cukup ya sekarang kita masuk ke pelajaran yang kedua